Terakhir kita telah membahas yaitu tentang al-hayy yang maha hidup dan bagaimana pengaruhnya untuk hati kita. Sekarang kita membahas itu nama Allah As-Sittir. Apa itu As-Sittir? Banyak orang menyebutnya Sattar, yang benar Sittir. As-Sittir, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dari Ya'la bin Umayyah bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki mandi ya dengan tanpa apa namanya pakaian sehingga orang-orang bisa melihat dia mandi itu di batang di batang pasir lalu beliau pun naik mimbar beliau memuji Allah beliau pun menyanjungnya kemudian beliau bersabda inna Allah azza wa jal Yuhibbul haya'a wa sitra. والستر فإذا اكتسل أحدكم فليستتر Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Hayyun sitir Hayy itu artinya yang sangat pemalu Karena Allah subhanahu wa ta'ala pemalu as sittir yang senantiasa menutup Ya Yuhibbul haya was sitr Allah cinta kepada rasa malu dan menutup diri. فَإِذَا اقْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ Maka apabila salah seorang dari kalian ya mandi, maka hendaklah ia menutup dirinya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum as-sittir artinya alladhi yasturu ala ibadihi kathira yang senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan hamba wala yafdahuhum fil masyahid di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar kesalahan mereka di hadapan manusia. Maka ya akhal Islam ya asitir yang mempunyai makna Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kesalahan-kesalahan manusia di hadapan makhluknya. Dan ini subhanallah pengaruhnya terhadap hati tentunya sangat besar sekali. Kenapa demikian? Karena orang yang berusaha untuk yang menutupi aib-aib dirinya <clears throat> dan orang yang berusaha untuk malu ya dari memperlihatkan dosa-dosanya itu akan berpengaruh insya Allah ya kepada hatinya di mana hatinya tersebut ya tumbuh rasa malu dan malu itu ya akhi akan adalah merupakan bagian dari iman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-haya'u syu'batu minal iman. Rasa malu itu adalah merupakan bagian dari iman. Berarti karena rasa malu itu bagian dari iman, rasa malu itulah yang menyebabkan si hamba itu ya tidak tidak apa namanya dia merasa malu untuk menceritakan aib aib dia kepada manusia. Maka orang yang tidak menceritakan aibnya kepada manusia, maka ia telah menutupi dirinya dan siapa yang menutupi dirinya, Allah akan tutupi dia juga. Makanya ya akhi, ya, termasuk dosa adalah kita menebar aib kita sendiri kepada orang lain. Kita menceritakan dosa kita kepada orang lain. Ini ya jelas ya menunjukkan apa bahwa orang ini tidak mempunyai rasa malu. Maka asitir ya artinya yaitu yang menutupi aib seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia kecuali pasti Allah akan tutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, maka dari itulah ya akhi, kita berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita berusaha untuk menutupi aib-aib kita dan tidak menyebarkan kepada orang lain. Kita tidak menceritakan dosa-dosa kita kepada manusia. Yang kedua, yaitu kita jangan sampai membongkar dan menyebarkan aib orang lain. Sebab apabila kita menebar, ya membongkar aib orang lain, maka Allah akan bongkar aib kita. Allah akan sebarkan aib kita. Oleh karena itulah, ya, Rasulullah saw Alaihi bersabda, "Man satara musliman, satarahu Allah fi dunia wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, berarti ketika kita menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib kita di dunia dan akhirat. Tapi ketika kita bongkar aib seorang muslim, Allah akan bongkar aib kita di dunia dan akhirat. Nauzubillah. Sallallahu alaihi wasallam Ikhwata Islam, azakumullah. Maka ya akhi, jangan sekali-kali kita memperlihatkan dosa kita di hadapan manusia. Sebab yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan kita tidak punya rasa malu dan kita juga tidak berusaha untuk menutupi aib-aib kita di hadapan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku itu, ya, dimaafkan oleh Allah kecuali yang terang-terangan. Wa innal minal mujaharah an ya'mala rajul bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amil al hatta kada wa kada. وقد بات يستره rabbuhu ويصبح يكشف ستر الله anhu dan termasuk ya terang-terangan berbuat maksiat kata beliau apa seseorang beramal keburukan di waktu malam di waktu pagi Allah telah tutupi aibnya tapi kemudian ia malah cerita ke orang dan berkata tadi malam saya melakukan perbuatan begini dan begitu sementara tadinya Allah sudah tutupi aibnya ya akhirnya apa yang terjadi dia sendiri yang membuka tutupan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kaya akhi, jangan sekali-kali kita menceritakan dosa-dosa kita kepada orang lain. Ya, seorang istri tidak boleh menceritakan dosanya kepada suami. Seorang suami tidak boleh menceritakan dosanya kepada istri. Ya, tidak boleh seorang pun menceritakan aib dirinya kepada siapapun. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu saja. Ikhwata Islam, Azakumullah wa iyyakum. Maka inilah ya akhi ya bila kita ingin ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala berarti yang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi yang pertama tutup tutupi tutupilah aib kita dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Jangan kita terang-terangan melakukan maksiat di hadapan manusia. Yang kedua, jangan kita menebar aib orang lain. Jangan kita ya menceritakan aib seorang muslim pun. Sebab siapa yang menceritakan aib seorang muslim, membongkar aib seorang muslim, Allah akan ceritakan, Allah akan sebarkan kepada manusia. Makanya Nabi SAW sabda, Man tatabba'a <clears throat> auratal muslim, ya tatabba'allahu auratahu. Siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, <clears throat> Allah akan cari-cari aib dia. Ya. Waman tatabba'a auratahu dan siapa yang Allah cari-cari aibnya, yafdahuhu walau fi baiti fi jawfi baiti. Allah akan tebar, Allah akan buka, Allah akan bongkar. Walaupun ia melakukan perbuatan maksiat itu di dalam rumahnya sendiri. Subhanallah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyakum janganlah kita suka untuk menebar aib orang lain. Ya. Karena itu termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita suka kalau kita tahu dan kita mengetahui kesalahan seorang muslim, ingat itu ujian buat kita. Ujian buat kita adalah ketika kita mengetahui aib seorang muslim. Apakah kita akan menebarnya ataukah kita akan menutupinya? Nah, kadang ketika kita cinta, kita begitu mudahnya, ya kita amat mudah sekali untuk menutupi aibnya. Ya, di saat cinta, maklumlah. Sebab ketika cinta itu mengubur semua keburukan. Tapi di saat kita tidak suka, di saat kita benci, ah disinilah ya ujian. Di saat itu kita tahu aib-aib si fulan, kita tahu aib-aib dia, kita tahu dosa-dosanya di saat kita tidak suka itu kita tebar aibnya, kita bongkar aibnya. Nauzubillah. Sebetulnya orang yang menebar aib orang lain, orang yang membongkar aib orang lain, sebetulnya dia hendak membongkar aib dirinya sendiri. Sebab Allah Maha Kuasa. Karena siapa yang membongkar aib orang lain, Allah pasti akan bongkar aibnya ya akhi. Siapa manusia di dunia ini yang tidak punya aib? ya sehebat apapun sekelas ulama pun pasti punya aib pasti punya kesalahan karena Nabi SAW sabda kultu bani Adam khata setiap anak Adam pasti banyak kesalahannya khata khata itu wazan mubalaghah faal yang artinya banyak melakukan kesalahan pasti itu maka dari itu kalau kalau Anda mencari-cari kesalahan saya pasti Anda akan menemukannya kalau kita mencari-cari kesalahan seseorang, siapapun dia, pasti kita akan dapatkan. Kenapa? Karena dia manusia. Dia bukan malaikat. Dia bukan nabi. Maka ya akhi azakallahu iyakum. Ya di saat kita qadar Allah diperlihatkan oleh Allah kesalahan, aib, ya aib atau kesalahan atau dosa saudara kita, ingat itu adalah ujian buat kita. Akankah kita menutupinya di saat kita benci? Ataukah kita akan membongkarnya? Semoga Allah memberikan kepada kita ya kekuatan tentunya ya akhir Islam azakumullah wa yakum. Kemudian nama Allah berikutnya adalah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan adalah mempunyai makna artinya al-muhasib al-mujazilil ibad. Artinya yang akan menghisap dan akan memberikan balasan kepada seorang hamba. Akhal Islam, ingatlah bahwasannya setiap manusia akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Ya Rasulullah SAW bersabda, Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah, hufatan uratan urla, kultu ya Rasulullah. An-nisa wa rijal jami'an yang yanzuru ba'dhum ila ba'd. Qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yang yanzura ba'dhum ila ba'din muttafaqun alaih kelak nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufah, urah, gurlan. Ya, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan belum disunat. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah wanita dan laki-laki semuanya akan dikumpulkan sehingga mereka bisa melihat auratnya satu sama lainnya?" Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, urusan pada waktu itu lebih berat daripada melihat kepada aurat sebagian yang lainnya." Manusia tidak akan memikirkan itu. Yang dipikirkan adalah keselamatannya. Apakah ia akan masuk surga atau ke neraka? Akhir Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ad-dayyan. Alladhi yahkumu baina ibadi bil adl. Allah akan menghakimi manusia dengan penuh keadilan. Semua persengketaan di dunia, semua tuduhan di dunia, semua per, pertikaian di dunia, pasti akan Allah tegakkan keadilan. Kezaliman pasti akan diberikan balasan adab yang pedih. Kebaikan pasti diberikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Semua amal kebaikan kita pasti akan dihitung oleh Allah. Semua amal kita sekecil apapun pasti akan dihisap Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Allah ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Dia akan melihat ya balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya ikhwatlah Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ya, ingatlah ketika kita hendak mengamalkan suatu amalan, tanya kepada kita dan hisap. Ya, sebelum kita kelak dihisap pada hari kiamat, maka hisap diri kita. Dengan cara apa? Sebelum kita beramal, tanya. Apakah perbuatan ini akan menimbulkan keriduan Allah? Ataukah perbuatan ini akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala? ketika kita hendak mengetik baik di Facebook ataupun di, di WhatsApp ataupun di BBM ataupun di media-media sosial sana. Sebelum kita mengetik, tanyakan apakah ketikan saya ini akan ya, menimbulkan ridho Allah atau murka Allah. Jangan kita mengetik dengan emosi. Entah itu emosi kemarahan, ataupun emosi kesedihan, ataupun emosi ke kegembiraan, tanpa kita berpikir apakah yang akan kita ketik kelak akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. <clears throat> Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hi a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha." Faman wajada khairan falyahmadillah, man wajada ghaira dzalika fala illa nafsah. Hai hambaku, sesungguhnya ia adalah amalan-amalan yang telah kamu lakukan, dan aku akan hitung itu untukmu. Kemudian aku akan berikan balasan terhadap amalan-amalanmu itu. Maka siapa yang mendapatkan balasannya kebaikan, maka pujilah Allah yang telah memberikan hidayah kepadanya. Tapi siapa yang mendapatkan balasannya keburukan, maka jangan ia sekali-kali mencela kecuali dirinya sendiri Kenapa dia tidak mau meninggalkan keburukan? Padahal ia tahu itu adalah keburukan. Padahal ia telah diberikan oleh Allah kekuatan untuk meninggalkan. Allah tidak pernah memaksa siapa pun untuk melakukan keburukan. Tapi hamba lah yang melakukan keburukan dan kehendaknya dia. Maka ya akhwat Islam, azakumullah ya Ya. Orang yang ber, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat nanti. Orang yang cerdas adalah orang yang apabila hendak melakukan suatu perbuatan, ia melihat apakah perbuatan itu bermanfaat atau tidak. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menginginkan ya setiap tindak tanduknya, tingkah lakunya mendatangkan keriduan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini orang yang cerdas ya, akhi. Adapun orang yang kurang cerdas, dia tidak peduli apakah Robnya akan murka, apakah Robnya akan ya ridho, dia tidak peduli. Yang terpenting dia puas, yang penting dia senang. Nauzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada sifat eh, daripada sifat hal seperti itu ya akhwat Islam. Maka ad-dayyan nama ini sangat pengaruh kepada hati kita. Karena kebaikan hati itu di saat ia yakin bahwasanya kelak amalannya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Iya, seorang hamba berhati-hati dalam tingkah lakunya dan amalannya, pasti hatinya pun akan menjadi baik ya. Tapi ketika hatinya, lisannya tidak berhati-hati, amal kebaikannya pun tidak berhati-hati, akan berpengaruh kepada hatinya. Iya, ucapan yang kita ucapkan ketika kita tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelah itu, ini akan pengaruh kepada hati. Makanya kan kata Rasulullah SAW, ya di setiap paginya anggota tubuh manusia itu tukafirul lisan akan mewanti-wanti kepada lidah mereka akan berkata ittaqillah bertakwalah kamu kepada Allah hai lisan ini wajajta wajajta ini istaqamta iqistaqamna wa ini wajajta wajajna kalau kamu hai lisan lurus kami akan lurus dan kalau kamu hai lisan bengkok kami pun akan bengkok. Makanya ya akhi, ya dari itulah ingat bahwa Allah maha menghisap hamba-hambanya. Semua ucapan yang kita ucapkan, semua yang kita sampaikan kepada manusia pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ya akhul Islam azakumullah wa yakum nama berikutnya adalah Al-Muhsin. Apa itu Al-Muhsin? Al-Muhsin artinya yang berbuat ihsan. Dan ihsan itu mempunyai makna yang pertama, artinya berbuat baik kepada hamba-hambanya. Al-ihsan juga artinya ber, berbuat baik ya dalam penciptaannya. Di mana Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya sesempurna-sempurnanya. Maka dari itu ya akhi azakumullah Allah yang telah memperbaiki ciptaannya dengan ciptaan yang begitu luar biasa. Subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada hamba-hambanya dengan apa? Dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab suci, kitab suci. Allah berbuat baik kepada hamba dengan apa? Memberikan pahala atas amalan kebaikan mereka padahal Allah tidak butuh kepada amalan kebaikan tersebut. Allah berbuat baik kepada hamba dengan cara apa? Dengan memberikan banyak sekali nikmat-nikmat yang apabila kita hitung tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Subhanallah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala ya sangat banyak kebaikannya kepada kita. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu adalah merupakan sedikit daripada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka konsekuensi daripada hal ini apa? Tentu konsekuensinya adalah hendaknya hati kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ carilah ya pada apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhirat. Namun jangan kau lupakan nasibmu dari kehidupan dunia. Dan berbuat ihsanlah sebagaimana Allah bersih berbuat ihsan kepada kamu. Dan jangan kamu mengharapkan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Subhanallah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Allah sudah banyak berbuat ihsan kepada kita, berbuat baik, maka kita pun juga diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik kepada manusia. Makanya Islam itu subhanallah agama yang sangat menganjurkan pemeluknya untuk selalu berbuat baik. Bahkan kepada hewan pun kita disuruh berbuat baik. Naam ya akhil, ya akhil Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi, Mungkinkah dikatakan bahwa Islam itu agama teroris? Tidak mungkin. Orang yang mengatakan Islam itu teroris sama saja eh, apa namanya itu orang pertama orang bodoh atau dia memang mengikuti hawa nafsu, dia memusuhi Islam. Tapi orang yang tahu tentang Islam dan dia faham tentang ajaran-ajarannya, dia akan tahu bahwa Islam penuh dengan ihsan. Memerintahkan ya pemeluknya untuk berbuat ihsan ya. Ikhwat Islam azakumullah wa ayyakum. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dari Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Lihat. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah. Bila kamu membunuh dalam peperangan, berbuatlah isan dalam membunuh, tata cara membunuh, bukan dengan cara menyiksa, bukan dengan cara mencincang ataupun yang lainnya. Wa idza dzabhtum fa'ahsinul dzibhah. Kalau kamu menyembeli hewan, sembelihlah dengan cara ihsan. Jangan menyiksa dia dengan pisau yang tumpul. Subhanallah. Itulah agama kita ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Anda atau siapapun kita sebagai seorang pegawai misalnya. Maka berbuat ihsanlah dalam ya pekerjaan kita. Dengan cara bagaimana? Kita berusaha untuk semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. Kita berusaha untuk profesional ya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Anda siapa? Direkturkah? Manajerkah? Siapapun kita, baik itu pemimpin ataupun bawahan, di, diwajibkan oleh Allah untuk berbuat ihsan dalam pekerjaannya. Maka orang yang tidak berbuat ihsan dalam pekerjaannya berarti apa yang terjadi? Berkurang keimanannya ya Ini sekarang kita melihat ya orang yang tidak faham tentang hakikat ihsan dan tidak mengetahui tentang perintah Allah untuk berbuat ihsan, dia tidak berbuat ihsan dalam pekerjaannya. Dia malas-malasan dalam bekerja. Ya, kalau berangkat lambat, kalau pulang paling cepat. Ini berarti dia tidak tahu, tidak paham tentang hakikat ihsan dalam pekerjaan akhir. Orang yang berbuat ihsan itu tepat waktu. Orang yang tahu tentang hakikat ihsan dan Allah tahu dan dia tahu bahwa Allah mewajibkan berbuat ihsan. Dia tidak akan korupsi waktu. Ya dia gunakan waktu dengan tepat ya jam 7 masuk jam 7 masuk ya pekerjaan dia lakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan berharap pahala melaksanakan amanah yang telah Allah bebankan kepada dia dalam rangka mencari nafkah sehingga akhirnya ya akal Islam dia senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Nah, maka dari itu ya akhi, orang yang tahu tentang ihsan, dia akan ihsan. Bahkan seorang hamba yang tahu bahwa Allah telah mewajibkan ihsan pada dirinya, dia akan ihsan dalam ibadah. Bagaimana ihsan dalam ibadah? Dia akan lakukan ibadah sebaik mungkin. Dipenuhi syaratnya, dipenuhi rukun-rukunnya, dijaga kekhusyuannya. Sehingga pada waktu itu ia betul-betul ihsan dalam ibadahnya. Ketika ia bersedekah, ia berusaha ihsan dalam sedekahnya. Dijaga keikhlasannya. Dia pun dia tidak ingin bersedekah secara terang-terangan membuat jatuh harga diri seorang muslim, eh, seorang apa namanya miskin. Sehingga ya akhi, azakumullah wa iyakum. Inilah ya akhul Islam. <clears throat> Islam menyuruh kita berbuat ihsan. Apa pengaruh nama muhsin kepada hati kita? Sangat besar sekali. Karena ketika hati meyakini bahwa Allah Maha Ihsan, di mana ihsan Allah kepada dirinya sangat banyak, maka hati akan bersyukur. Di saat hati itu mengakui akan nikmat-nikmat Allah dan hati pun bersyukur kepadanya, maka hati pun akan mengagungkannya, maka hati pun akan mencintainya, maka hati pun akan berharap kepadanya. Dan hati pun khawatir apabila perbu apa nikmat-nikmat yang ia rasakan tersebut diganti oleh Allah dengan keburukan akibat maksiat-maksiatnya. Subhanallah. Ya pahamilah ya akhi, nama Allah Al-Muhsin ini sebab pengaruhnya dahsyat dalam kehidupan kita. Beliau berkata, "Wa huwa subhanahu al-muhsin alladhi ghammara al-khalqa jami'an bi ihsanihi wa in'amihi." Wa mu'minihim Wa kafirihim atau barrahum wa fajirahum mu'minahum wa kafirahum. Allah adalah Al-Muhsin yang senantiasa memakmurkan hamba-hambanya dengan kenikmatan-kenikmatan. Allah tidak melihat apakah dia orang yang berbuat baik atau berbuat jahat, apakah dia mukmin atau kafir, tetap Allah berikan nikmat semuanya. Naam, ya untuk kenikmatan dunia Allah berikan kepada siapapun. Tapi untuk kenikmatan akhirat Allah hanya memberikan kepada kaum mukminin saja. وهو سبحانه المحسن الكريم الذي لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين Allah yang telah berbuat baik kepada setiap makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari perbuatan baik Allah kepadanya. Pernahkah kita berkata, saya pernah tidak mendapatkan kebaikan kepada Allah satu detik saja? tidak ada. Bukankah penglihatan yang kita melihat dengannya, oksigen yang kita menghirup dengannya, air yang kita minum dengannya, kaki dan tangan kita semuanya ihsannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap detiknya kita membutuhkan ihsannya Allah. Ikhwata Islam azakumullah. Fahuwal muhsin ila kulli makhlukin bi ni'matil ijadi wa ni'matil imdad. Allah berbuat baik kepada setiap makhluk ya dengan nikmat penciptaan dan nikmat pemberian rezeki kepada dia. Walil mukmin ma'adzalika nikmatil hidayah dan mukmin diberikan nikmat yang lebih besar dari itu. Apa itu nikmat hidayah? Wala khafa'a bi ihsanillahi ta'ala ila khalqih. Ya wa ya, minnatihi alaihim bima ghammarahum minal ihsani wal in'ami wal fadl wal jud. Maka perbuatan ihsan Allah kepada hamba-hambanya itu tak tersembunyi, akhi. Ya orang yang mengatakan, Ya Allah engkau tidak adil kepadaku. Akibat daripada ia hanya memikirkan keuntungan dirinya saja. Tak pernah ia memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada dirinya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Wa huwa muhsin ilal khalqi kullihim bisunufin ni'am maka Allah perhab, ya Allah selalu berbuat baik kepada hambanya dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Walau ghafil an dhalikal ghafilun, wa jahada fadlahul jahidun, wa a'rabu an syukrihil kafirun. Walaupun orang lalai itu lalai dari nikmat-nikmat tersebut. Walaupun orang-orang yang mengingkari itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Walaupun orang-orang kafir itu tidak mau mensyukuri nikmatnya tetap Allah berbuat ihsan kepada mereka di dunia ini. Subhanallah. Akhul Islam azakumullah wa ayyakum. Fala qiyama lil khalqi wala baqa'a lahum illa bih. Bahkan manusia manapun, makhluk manapun tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya kecuali dengan ihsannya Allah kepada dia. Ya Allah berfirman, "Inna Allah la fadlin 'alan nas, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Allah memiliki karunia banyak kepada manusia, tapi banyak manusia tidak mau mensyukuri nikmatnya. Ya, akhi, yang meras yang aneh dan sangat aneh sekali. Ada sesuatu yang aneh. Apa itu? Kalau ada orang diberikan kebaikan oleh orang lain. Si A selalu memperhatikan si B selalu berbuat baik, memperhatikan berbagai macam kebutuhannya, memberikan uang dan yang lainnya. Bagaimana pendapat Anda kalau kita, ya, saya atau Anda diperhatikan oleh seseorang dan diberikan berbagai macam kebutuhan kepada kita? Akankah kita mencintai dia? Akankah kita akan menghormati dia? Jawab, ya. Betul. ketika manusia memperhatikan manusia lain, manusia yang diperhatikan itu akan mencintai dirinya. Tapi kenapa ketika Allah senantiasa berbuat baik kepada kita, kita tidak pernah berusaha untuk mencintai dirinya. Dan anehnya lagi, dan ini yang paling aneh, orang semakin kaya kok semakin sombong kepada Allah ya. Semakin banyak Allah memberikan kenikmatan dunia kok malah semakin sombong kepada Allah Semakin ia berpaling dari ketundukan kepada Allah, semakin ia berpaling dari ketaatan kepada Allah, apa dia lupa kalau Allah yang memberikan kepada dia nikmat? Kita saja ketika di, dia diperhatikan oleh seseorang dan dengan memberikan kebutuhan, kita bisa mencintai dia. Kenapa kita tidak mau mencintai Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita? Sementara ketika Allah ambil sedikit nikmatnya, kita protes kepada Allah ketika kita berikan kepada kita sedikit musibahnya, ya kita marah-marah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikiankah sikap seorang hamba? Tentu ini adalah hamba yang laim ya akhi. Hamba yang tidak tahu diri. Hamba yang lupa akan nikmat penciptanya. Maka kita mohon kepada Allah dengan kita mengetahui nama Allah Al-Muhsin kita senantiasa berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nikmat-nikmatnya, akhi, agar tumbuh rasa syukur di hati kita. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu berbuat baik apa perbaik, perbuatan baik Allah kepada kita. Jangan kita banyak mengingat perbuatan baik kita kepada Allah. Karena perbuatan baik kita kepada Allah hakikatnya adalah Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada diri kita. Anda beramal kebaikan? Anda berbuat ketaatan? Siapa yang memberikan kekuatan kepada hati Anda untuk berbuat ketaatan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya perbuatan kebaikan kita sendiri adalah ihsannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita kemudian menyebut-nyebut kepada Allah tentang amalan-amalan kita kepada Allah ya Allah ya aku telah begini begini begini begini begini kenapa engkau berikan aku musibah begini ya aku tidak sudi ini oh, subhanallah maka ya akhul Islam, Azakumullahu iyakum. Tentunya ya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah, bersabar menghadapi berbagai macam kesusahan demi kesusahan. Karena seorang mukmin yang sangat diharapkan adalah apa yang ada di sisi Allah berupa surganya yang tentunya nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan nikmat kehidupan dunia. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Demikianlah kata Islam ya Allah wa yakum pembahasan tentang tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah tentunya bagi mereka yang memahami dan juga mengamalkannya insya Allah akan membuatkan hati-hatinya. Kata Islam ya Allah wa yakum untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk bersolat jawab dengan beliau untuk memperdalam materi telah beliau sampaikan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543. Nah, kita akan angkat pertama dari penelpon. Ya. Baik, kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Anda dapat menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Gorontalo, Pak. Ya, dengan Pak siapa? Maaf, Pak. Pak Kuswara. Pak Kuswara. Silakan ya. Pak Kuswara. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan walatuk Janganlah membuat kerusakan di bumi. Hmm. Allah menyebutkan di bumi. Yang di bumi itu banyak Pak ya. Hmm. Termasuk manusia, hewan-hewan, pohon-pohonan, ada lautan dan seterusnya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Ya. Halo. Oke, terputus. Mohon maaf untuk pak suara. terima Komunikasi kita terputus. Ya? Hmm. Jadi pertanyaan belum sempat kita terima dengan baik. Kita tunggu kembali mungkin dari dari Pak Kuswara nanti untuk menghubungi kembali terkait dengan pertanyaan yang akan beliau ajukan. Baik, kami angkat pertanyaan Berikutnya dari Anda semua yang ingin menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Ya. Saya mau tanya Ustaz. Iya, dengan siapa Bapak? Maaf, mohon maaf sebelumnya dengan Pak siapa dan di mana? Dan mohon maaf juga untuk dikecilkan suara radionya atau televisinya, Pak. Ya, silakan Bapak dengan Pak siapa? Maaf. Type. Kayaknya terus lagi mari Ustaz. Iya. Nah, Ustaz. <laughs> Mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan teknis di layanan telepon kami. Kami akan coba kembali mengangkat pertanyaan dari Anda semua melalui telepon ya. Silakan di 0218236543. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi telah disampaikan oleh beliau tentang tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dan dijabarkan dan untuk memperdalam pembahasan tersebut Anda bisa bertanya dan mengenai pertanyaan Anda secara langsung di 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Lela Sumbawa. Ibu Lela di mana, maaf Ibu? Di Sumbawa. Di Sumbawa. Mungkin Ibu sedikit eh, bergeser agar sinyal tidak terputus-putus. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. <clears throat> Saya mau tanya nih Pak. Hmm? Bagaimana hukumnya kalau ya kan selawatan di masjid? Kalau apa ibu maaf bu? Bagaimana hukumnya? Berselawatan maksudnya ha? seperti. Oh ya membaca membaca Selawat. selawatan Nabi gitu Pak. Iya, oh, iya. iya. Terima kasih Ibu Bulela atas pertanyaannya. Cukup itu dengan baik ya. Silakan ustadz Uh, eh, tentunya Ibu, bersalawat itu perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak bersalawat. Ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah, taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada beliau. Rasulullah SAW sabda, Man salla alaiya wahidah, sallallahu alaihi biya asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya sepuluh kali. Subhanallah. Namun tentunya ya bersalawat itu jangan menjadi ajang mengganggu orang lain. Ya. Mengganggu orang lain walaupun itu dengan ucapan-ucapan yang baik tetap tidak diperbolehkan. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid dan dihadap, di, di, beliau mendapati para sahabat masing-masing sedang sholat dan mengeraskan suara bacaan suaranya, suaranya ketika membaca Al-Quran yang tentunya pasti mengganggu yang lain. Maka Nabi SAW sabda, "Ala innakum kul ala inna kullakum munajin rabbah." Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Maka janganlah sebagian kalian yang mengeraskan bacaan atas sebagian yang lain. Iya, maka jangan sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain dengan bacaannya tersebut. Bayangkan Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Maka kalau misalnya ada orang berselawatan dengan speaker di masjid, sehingga mengganggu para tetangga-tetangganya, mengganggu orang yang sedang istirahat, mengganggu orang yang sedang sakit, mengganggu orang yang sedang ibadah, maka yang seperti ini tidak diperkenankan dalam Islam, akhi. Iya, walaupun yang diucapkan itu solawat, walaupun yang diucapkan itu bacaan Al-Quran. Jangan anda katakan, jangan anda fahami saya melarang salawat tidak. Bersalawat itu masya Allah besar pahalanya. Tapi lakukanlah dengan cara yang ihsan. Tadi kita sudah sebutkan, ya nama Allah itu muhsin. Maka konsekuensinya kita berusaha, berusaha untuk berbuat ihsan berbuat ihsan di dalam ya ibadah. Di antaranya apa? Kita tidak melakukan ibadah dengan cara mengganggu orang lain. Karena mengganggu orang lain tidak ihsan. Tapi beribadahlah dengan cara ihsan. <clears throat> ya. Kita bersalawat, bersalawatlah silahkan. Baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Tapi kemudian jangan sampai ada seorang hamba pun yang terganggu oleh ibadah kita. Allahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, izakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawabannya untuk Bu Laila dari pertanyaan telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Taib, untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Yang kedua, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak dan di mana? Eh, Bapak Firdaus dari Jambi. Pak Firdaus dari Jambi, silakan Pak Firdaus pertanyaannya. Oh iya, ini sebenarnya tentang pembagian waktu pagi dalam Islam. Katanya uh, waktu pagi dalam Islam itu ada tiga waktu. Nah, -hmm. seperti saya mau nanya tentang seperti dalam hadis ini, Qul huwallahu ahadun wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu salasai yabti kulla yaumin lain. Nah, mungkin mau nanya tentang itu pembagian waktu pagi. Kalau oh, yang dalam hadis ini terus bihu itu dari jam berapa sampai jam berapa dan waktu pagi yang lainnya itu. Ya, mungkin nanya itu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa maksudnya pembagian waktu pagi? Iya. Apakah dari sisi keutamaan waktunya atau dari sisi yang mana? Karena ya pertama waktu antara ba'da subuh sampai terbitnya matahari ini waktu yang sangat utama untuk berzikir. Makanya di saat itu kita sangat dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ya Yang kedua, waktu di saat matahari terbit sampai dia agak meninggi, maka ini waktu dilarang kita untuk sholat. Adapun waktu ketika telah meninggi sampai sebelum tergelincir matahari, ini adalah waktu duha. Dianjurkan kita untuk sholat duha dan di waktu itu rejeki sedang dibagi-bagi. Maka sangat dianjurkan kita mencari rejeki di saat-saat itu. Maka yang disebutkan oleh Bapak tadi adalah zikir di waktu pagi. Ya, siapa yang mengucapkan kulullah ahad, kulullah kulullah tiga kali, Allah akan cukupkan ia di hari itu. Itu dibacanya dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya, meriwayatkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih ya, bahwa Nabi SAW sabda lan ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah taala ba'da salatil fajri ila ghurubi syam ila tulu'i syams habbu ilayya mimma tala'at alaihi syams Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Lihat, Rasulullah menyebutkan demikian sampai terbitnya matahari. Lebih aku sukai daripada ini dan itu. Maka dari itu, ya akhi, ya, ini waktu yang paling utama untuk berzikir. Itu dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Dari ba'da asar sampai terbenamnya matahari, demikian pula. Ini waktu yang utama untuk mengucapkan zikir-zikir pagi dan petang. Maka dari itu, ya akhi, ya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin di saat itu kita memperbanyak zikir. Ya, terutama di masjid. Sayang sekali banyak kaum muslimin di waktu itu malah tidur. Padahal kata Imam Ibn Qayyim, ada dua waktu yang sangat buruk seseorang untuk tidur. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua ba'da asar. Dan yang paling buruk lagi kata beliau itu adalah pada asar. Karena itu bisa menimbulkan penyakit bahkan kegilaan. Maka dari itu ya kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah sholat subuh itu tidur. Jangan biasakan tidur setelah subuh ya Itu kebiasaan yang buruk. Ya, Allah a'lam. Nah. nah Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan demikianlah jawabannya yang telah ditanyakan dan untuk berikutnya kembali kami angkat bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Ya, silakan Ibu. Iya, Ustadz. Uh, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya uh, menerima makanan dari seorang yang kita ketahui uh, eh, pekerjaannya itu seorang rentenir. Hmm. Iya. <clears throat> cukup ibu pertanyaannya ibu. Terima oh, kasih. Bisa sekali Ustaz. Ya, cukup satu dulu ya. Nanti Oh iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Apabila kita tahu bahwa pekerjaannya hanya rentenir dan tidak ada penghasilannya kecuali dari riba, maka ketika ia memberi kepada kita sesuatu, maka yang kita lakukan adalah tolaklah. Iya, tolaklah semaksimal mungkin. Barangkali penolakan kita kepada dia memberikan manfaat. Manfaat yang pertama, ya, kita akan selamat dari makanan haram yang dia telah beli. Yang kedua, memberikan peringatan kepada dia. Ketika kita tolak, seakan-akan dia kita mengingatkan, maaf, ya, hendaknya engkau meninggalkan perbuatan kamu rentenir itu. Mungkin apabila dia misalnya merasa aneh, kenapa kamu tidak mau menerima pemberian saya? Maka di saat itulah kesempatan kita untuk menjelaskan. Karena pekerjaan Anda rentenir. Apakah Anda tidak tahu bahwa rentenir itu riba? Apakah Anda tidak tahu bahwasanya Rasulullah mengatakan dirhamu riba? Ya, dirhamnya satu dirham riba itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Nah ini tentunya ya kesempatan untuk memberikan nasihat kepada dia. Mudah-mudahan dia mau ingat dan takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bapak dan di mana? Dengan Abu Royan di Jakarta, Ustaz. Iya, Abu Royan. Silakan Abu Royan. Ustaz, pertanyaan mengenai membuka aib orang, Ustaz. Hmm, Bagaimana Kalau membuka aib orang, Ustaz. Membuka aib. Membuka aib orang. Uh -huh. Bagaimana kalau misalnya membuka aib itu dalam, waktu dalam rangka uh, membuktikan suatu kesalahan, Ustaz. Baik itu dari sisi uh, penegakan hukum atau misalnya kita membuktikan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Di mana kami berusaha menyadarkannya dengan cara ya terpaksa kita buka aibnya saat. Hmm. Kan bisa jadi orang uh, apa namanya mengelak dengan tidak ada bukti gitu saat. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Kaidah yang harus kita fahami bahwa membongkar aib seorang muslim itu hukumnya haram pada asalnya. Namun tentunya ya kaidah mengatakan sesuatu yang haram boleh di saat darurat atau sangat dibutuhkan. Ya ketika misalnya kita apa namanya harus menegakkan keadilan dalam sebuah persengketaan ataupun dalam sebuah mahkamah ataupun yang lainnya yang kita butuh kepada bukti-bukti yang menunjukkan kepada hal itu dan itu sangat dibutuhkan, silahkan. Iya. Maka dari itu, ya akhi, azakallah wa iyakum. <clears throat> Kalau memang itu dibutuhkan, ya dan memang maslahatnya jauh lebih besar, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan oleh para ulama. Tapi apabila ternyata itu hanya sebatas tugaan saja, ya dengan harapan kita misalnya ingin menasihati dia mau kembali apa namanya dari kesalahannya maka ketika kita mengingatkan dos apa namanya aib dia di hadapan dia saja tanpa di hadapan orang lain silakan ya yang salah adalah ketika kita bongkar aibnya dan kita tebar di media-media ataupun ke, kita sampaikan kepada orang-orang ini ya, tidak dibenarkan karena sudah kita sebutkan hadisnya bahwa setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan ya berarti yang terang-terangan itu ini yang diperbolehkan adapun yang dia melakukan keburukan tersebut secara sembunyi-sembunyi maka tidak perlu kita apa namanya uh, sebar tebar aibnya kalau misalnya ada orang berbuat korupsi dan kebetulan dia ketahuan korupsinya, maka cukup ditangkap, kemudian diberikan sanksi yang setimpal, tanpa kita harus menebar aib kepada orang lain. Iya. Makanya kesalahan besar daripada media-media di Indonesia ini <clears throat> paling suka untuk menebar aib. Kesalahan-kesalahan dan yang lainnya. Iya, ditebar ya infotainment, entertainment, ya acara gibah dan yang lainnya. Kok ajibnya anehnya itu menjadi sebuah tren di masyarakat. Tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas ingin meraih, meraup uang yang banyak, hanya ingin ya supaya dapat rating yang tinggi. Yang kemudian ya mereka tidak peduli apakah itu halal atau haram. Ya. Ya, akhi, Inilah memang musibah di zaman ini dengan adanya televisi-televisi yang tidak orang-orangnya tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan barangkali televisi itu menjadi corong untuk merusak para manusia. Sallallahu alaihi wasallam Nah. Nah, Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian aja untuk Abu Royan di Jakarta. Dan untuk saja kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Nah, di dalam perjalanan. Mohon maaf Ibu, mungkin dikecilkan suara radionya Ibu. Dikecilkan suara radio, radio terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, uh, saya baru mengerjakan puasa sawal karena mm -hmm. keterbatasan waktu dan uh, mendapatkan haid yang belum saya ganti di bulan Ramadan berikutnya itu, yeah. apakah puasa sawal saya itu sah mengingat waktunya tinggal, eh, tinggal sedikit lagi. Terus yang kedua, Ustadz, yeah. waktu itu saya dengar kajian Ustadz mengenai tata cara sholat Nabi. Uh, kata Ustadz, kalau kita ruku membaca subhanakallah marabana wa bihamdika Allah makfirli, sujudnya juga membaca itu. Kalau rukunya membaca subhanakallah lazim, wujudnya membaca subhanallah ala. Uh, selama ini saya rukunya itu subhanakallahumma ah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Rukunya saya baca subhanallah ala. Apakah salah saya itu sah? Itu aja terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ibu. Iya. Apabila ibu tidak sempat untuk puasa Syawal di bulan Syawal, ibu bisa mengkodoknya di bulan Dzulqa'dah sebagaimana fatwa kan oleh Syekh ya Al-Khaflan. Ya. Bagaimana kalau ibu sekarang masih di bulan Syawal? Maka kalau orang yang tidak sempat puasa Syawal saja di bulan Syawal, dibolehkan mengkodoknya di bulan Qadul Qa'dah. Ya, apalagi ibu yang masih di bulan Syawal. Ya, sekarang ini masih sekitar tanggal 20 Syawal mungkin. Ya, masih 10 hari lagi ibu jadi tidak perlu kita khawatir. Selama ibu masih di bulan Syawal puasanya ya alhamdulillah. Ya bahkan sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau ternyata kita tidak sempat puasa Syawal di bulan Syawal, maka boleh kita mengkodoknya di bulan ya berikutnya. Kemudian eh, yang kedua, ya bahwa Apabila seseorang membaca di rukuknya subhanakallahumma, maka di sujud pun demikian. Apabila di ruku subhanarabbil azim, di sujudnya rabbiyah subhanarabbil a'la. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagainya disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasihud Doa. Maka kalau misalnya kita rukunnya subhanarabbil azim, sujudnya subhanakallahumma, maka kita telah menyalahi sunnah Nabi Apakah menyebabkan sholat saya tidak sah? Sah, sah. Tapi maaf dalam bacaan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya perbaikilah kesalahan ibu. Kalau selama ini ibu tidak tahu, dimaafkan insya Allah. Tapi setelah kita tahu, berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kita tutup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.